Saya mau tanya boleh tidak memanjangkan cuma tiga jari sebelah kiri? Insya Allah setiap mau sholat kuku dibersihkan. Ah, ada riwayat kuku adalah tempatnya bersanggahnya setan lahir dan setan batin. Begitulah kalau setan batinnya adalah ya ada setan, setan lahirnya adalah kotor dan bukan sunnah ambia bahkan sunnatul ambia al-fitrah itu adalah memotong kuku, memotong mohon maaf bulu membersihkan bulu ketek, motong ini, motong kuku, kemudian membersihkan bulu bulu tempat kemaluan itu adalah sunnah, termasuk motong kuku. Jadi manjang kuku, kuku adalah bertentangan dengan sunnah, bukan sunnah Nabi. Kalaupun ada yang di majelis di sini kok masih memanjangkan kuku, insya Allah besok dipotong. Tapi tetangganya tidak boleh ngecek. Hmm, tuh tuh, nggak usah ngecek begitu ya. Kadang-kadang kita tuh gampang gampang ngolokin orang, gampang jelekin orang. Tuh ngaji masih panjang kukunya. Nah, kesalahan orang nggak ada yang sempurna. Ada sudah al ibadah kadang kurang ini. Eh, Insya Allah ngingetkan orang pun dengan kalimat yang baik, dengan kalimat yang lembut ya. Tidak bukan dihimbau untuk panjangkan kuku. Nah, kukunya panjang. No. Lima, lima. Panjang ada orang panjang. Tidak, biarpun dibersihkan. Kalau masalah sahnya, tetap sah sholatnya. Kita tidak ngomong masalah itu. Ah, tapi sunnah Nabi adalah dipotong. Fitrah itu.